PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Intan, kau jangan membuat aku menjadi semakin marah. Aku dapat membunuhmu jika kau memang tidak ingin mematuhi perintahku. sudah kukatakan tadi? Aku lebih suka mati di tanganmu. Di tangan seorang perampok cinta. Pada begal-begal yang kelak akan kujumpai lagi dalam hutan-hutan seperti ini. Ayolah, bunuhlah aku. Di tangan perampok cinta, aku mati dengan senyum kemenangan. Kurang ajar. Kau, kau benar-benar menghina aku. Setan, kau yang telah merampok cintaku darinya. Kaulah yang telah merebut kakang saka dariku. Kau perempuan tidak tahu malu. Dengan kedok penderitaan dan rasa kasihan, kau mencoba untuk memikat dan menjerat kakang saka. <laughs> Tidak tahu malu. <laughs> Tidak malukah kau mempergunakan kata-kata itu untuk diriku? Kaulah sesungguhnya yang tidak tahu malu. Perempuan tidak tahu malu yang telah bertepuk sebelah tangan masih saja hendak mengemis cinta pada Kakang Saka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Procold, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Pokol obatnya, produksi Kalbe Farma. Masih juga kau tidak mau mengakui sebuah perbuatanmu itu. Aku... Aku... Sudah cukup. Aku tidak ada waktu lagi untuk melayani semua sikap dan air mata iblismu itu. Ambil pedangmu itu. Cepat! Aku tidak akan memberikan kau waktu lebih lama lagi. bagus. Kau tidak mau mempergunakan kesempatan yang kuberikan. Tunggu Intan. Hei, tunggu! Jangan lari! Aku tak dapat meninggalkan tubuh kekasihku. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop dengan entro stop. Entro stop, pil stop trap obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop trap Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Reset! Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-60 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Margaret sebagai Intan Pandini, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan menemui Intan Pandini yang disingkirkan ke sebuah pondokan rusak di tengah hutan kecil. Mereka kemudian terlibat dalam konflik yang tajam. Intan Pandini sudah mencurigai itikat buruk dari Anting Wulan yang membawanya ke tempat terpencil seperti itu. Nyi Bayan yang mengetahui masalah hilangnya Intan Pandini menyampaikannya pada Sariti. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, bahwa Sariti datang menemui Raden Saka Palwaguna dan Anting Wulan untuk mengajak mencari Intan Pandini kembali. Pencarian mereka mulai merambah jauh keluar dari kota ini. Aku khawatir mereka akan dapat menemukannya. Ah, kebetulan sekali. Aku mendapatkan arah yang tepat dengan persembunyian Intan. Baiklah, aku akan memindahkan gadis itu lebih jauh lagi. Bagaimana Wulan? Kita berangkat sekarang? Uh, uh, boleh, aku sudah siap. Mari. Mari, kita semua berpisah dan berkumpul kembali sore nanti di tempat ini. Hiya! kau sampai ke tempat ini? Bukankah tadi kau katakan arahmu ke arah selatan kota Rupada? Eh, aku sengaja menemumu di sini, Kakang. Aku ingin bicara denganmu berdua saja. Sebaiknya kita turun dari kuda kita. Ada apa, Sariti? Kau benar-benar membuatku berdebar-debar. Penasaran ingin mendengar ceritamu. Uh, kakang. Iya. Yeah. Uh, aku Aku hanya ingin menyampaikan kabar dari seseorang. Kabar tentang gadis itu, Intan Pandini. Hmm. Kau, kau membuat aku menjadi semakin penasaran, Sariti. Katakanlah, apa kabar itu? Uh, uh, aku tidak mengerti harus memulai dari mana menceritakan hal ini. Uh, ah, Sariti, katakanlah, jangan ragu-ragu. Langsung saja. Ya. Agaknya memang harus demikian. Uh, Intan Pandini kemungkinan besar disembunyikan oleh Anting Bulan. Hah? Kau, kau bergurau Sariti. Kau, ah, apa maksudmu memberikan kabar seperti itu? Nyibayan yang menyampaikannya padaku. Dia menyaksikan sendiri kedatangan Anting Bulan saudaramu itu menemui Intan Pandini. Dan lagi, Paman Camar Sulung, salah seorang anggota dari perguruan pengemis tongkat merah, telah dua kali melihat saudaramu berkelebat menuju ke arah sebelah barat kota Rupada dan terus hilang di sekitar desa Cangkuri. Ah, Tidak mungkin. Rasa-rasanya benar-benar tak masuk di akal. Ah. Lebih baik kau periksa saja terus ke arah barat desa Cangkuri. Keterangan kedua orang itu sangat kuat, Kakang Saka. Ah, baiklah. Aku akan mencoba mencari di tempat yang kau katakan itu. Biarlah mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri. Agaknya, urusan ini terlalu bersifat pribadi untuk mereka bertiga. Raden Sakapal Palwaguna memacu kudanya kencang-kencang menuju sebelah barat kota Rupada. Dadanya terguncang dan berkecamuk dengan berbagai perasaan yang tidak menentu. Pendekar remaja dari Gua Larang ini tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya kelak jika dia menemukan kenyataan bahwa Anting Wulanlah yang telah menculik Intan Pandini kekasihnya. Demi untuk keselamatan kekasihnya Intan Pandini, Raden Sakapal Palwaguna membiarkan pertanyaan itu berkecamuk dalam hatinya dan ia terus memacu kudanya. Sementara itu, anting bulan yang menuju ke daerah di sekitar tempat persembunyian Intan Pandini kembali menjadi gelisah. Hmm. Aku tidak bisa membuat main-main perguruan tongkat merah. Anggotanya banyak tersebar di sekitar sini. Jika aku tidak segera memindahkan Intan Pandini dari sini, pasti perguruan pengemis tongkat merah akan segera menemukannya. Kemanakah harus kubawa Intan Pandini di siang hari seperti ini? Hmm, iya. Tidak ada jalan lain. Aku harus memondongnya melalui hutan kecil itu. Lalu, menyusuri pinggiran desa, terus menuju ke desa Batu Racik. Aku akan mencarikan tempat di sana. Hmm, akan tetapi, bukan tidak mungkin anak itu akan kembali ke kota Rupada dengan petunjuk seseorang. Biarlah. Yang penting, untuk sementara ini, aku dapat menyembunyikannya lagi ke tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh pengemis tongkat merah itu. Ya, itu saja. Hup. Here, here, here. tempat ini masih belum berubah sedikit pun sejak kutinggalkan. Kayu-kayu yang kuletakkan di depan pintu itu masih berserakan dan bersandaran di pintu rusak itu. Coba kulihat ke dalam sana. Hmm, tidak ada suara. Apakah dia tidak mendengar derap dan ringkik kudaku? Coba kulihat dari lubang kayu ini. aku, Intan. Kau tidak bersalah. Tapi... Tapi aku tidak melihat jalan lain untuk mendapatkan kakang Saka. Kau... Kau telah merebut kakang Saka yang kucintai. Kakang Saka yang telah menjadi milikku selama lebih dari delapan tahun. Hmm. Aku... Aku harus menyingkirkanmu jauh-jauh dari sini. tidak takut sedikit pun. Ayo, aku lebih baik mati di tanganmu, Ulan. Daripada harus mati seperti saat-saat yang lalu di tangan para perampok-perampok gila. Ya, bunuhlah aku, Ulan. Ini air minumku. Minumlah. Sisanya pergunakanlah untuk mencuci mukamu. Mukamu kotor sekali, Intan. Ini Aku tidak butuh minum. Aku tidak butuh air untuk membersihkan muka. Tidak ada artinya lagi bagiku. Kau, kau sakit Intan? Aku merasakan tangan dan hawa hangat dari tubuhmu. <laughs> Apa pedulimu aku kotor? Aku sakit. Aku tidak makan maupun minum. Apa pedulimu? Kenapa tiba-tiba saja kau menaruh perhatian padaku? Apakah kau ingin agar aku berjanji atau bersumpah untuk melepaskan kakang Saka untukmu? Kita akan segera meninggalkan tempat ini, Intan. Meninggalkan tempat ini? Aku... Aku seorang diri. Apakah itu bahasamu untuk membunuh aku? Ah, kau sedang sakit, Ulan. Kita tinggalkan tempat ini. Kita cari tempat yang lebih baik untukmu. Cari tempat yang lebih baik untukku. Kenapa kau tidak membawa aku ke tempatku dulu? Agaknya Kakang Saka sudah mulai mencium tempat persembunyianku di sini. Jadi, kau hendak membawa aku ke tempat yang lain, ke tempat baru? Iya, aku akan membawamu ke tempat lain. Mereka memang sudah hampir dapat menemukanmu di tempat ini. Untuk itu, aku akan membawamu ke suatu tempat yang jauh. Akan tetapi tidak di tempat yang terpencil seperti ini. Kau akan kucarikan tempat di sebuah desa. ingin membawa aku. Bawalah. Paksalah aku. Aku tidak ingin pergi dengan sukarela denganmu. Kenapa kau sembuhkan kakiku ini? Apakah kau ingin membawaku seperti dulu? Dengan sukarela? Agar tidak dicurigai orang-orang yang bertemu di tengah perjalanan. Intan, kau jangan membuat aku menjadi semakin marah. Aku dapat membunuhmu jika kau memang tidak ingin mematuhi perintahku. Kau kira aku takut mati. Wulan, bukankah sudah kukatakan tadi? Aku lebih suka mati tanganmu di tangan seorang perampok cinta daripada begal-begal yang kelak akan kujumpai lagi dalam hutan-hutan seperti ini. Ayolah, bunuhlah aku di tangan perampok cinta. Aku mati dengan senyum kemenangan. Orang ajar. Kau, kau benar-benar aku. Setan, kau yang telah merampok cintaku darinya. Kaulah yang telah merebut kakang saka dariku. Kau perempuan tidak tahu malu. Dengan kedok penderitaan dan rasa kasihan, kau mencoba untuk memikat dan menjerat kakang saka. <laughs> Tidak tahu malu. <laughs> Tidak malukah kau mempergunakan kata-kata itu untuk diriku? Kau lah sesungguhnya yang tidak tahu malu. Perempuan tidak telah bertepuk sebelah tangan, masih saja hendak mengemis cinta pada Kakang Saka. Dan berbuat curang dan nista seperti ini. Eh, ah! Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Pedang anting wulan diacungkan ke arah tenggorokan Intan Pandini. Gadis itu sedikit pun tidak kelihatan takut, walaupun dinginnya ujung pedang sudah dirasakan di tenggorokannya. Sementara itu, Anting Wulan bergetar seluruh tubuhnya. Gadis pendekar ini hampir-hampir tak mampu untuk menahan lagi gejolak hatinya. Dan pada saat-saat yang kritis tersebut... eh, tunggu Wulan! Kakang Saka! Kakang Saka! Intan Pandini yang telah siaga menerima kematian segera membuka matanya kembali ketika mendengar suara yang telah dikenalnya. Dan gadis itu tidak dapat lagi menahan luapan hatinya melihat kekasihnya tiba. Intan Panini segera melompat dan tanpa dapat dicegah lagi, ujung pedang anting bulan yang sedang menempel pada leher Intan Panini segera menusuk tenggorokannya. Intan! Intan. Intan. Kakak. Kakak. Intan. Katakan. Katakanlah kau mencintai mencintaiku, Kakang. Intan, ada apa denganmu? Katakanlah, Kakang. Katakanlah, kau mencintaiku. Iya, aku mencintaimu, Intan. Aku sangat mencintaimu. Dan, bukankah kau berjanji akan menjemputku kelak jika tugas selesai. Iya. Itu janjiku, Intan. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Aku akan mencoba menolongmu. mencintaimu, Intan. Aku mencintaimu. Dan aku berjanji. Kelak akan menjemputmu. Setelah aku menyelesaikan tugas dari Yang Guru. Intan. Intan. Intan. Intan Pandini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Raden Saka Palwaguna kekasihnya menangis sambil memeluk tubuh kekasihnya. Sedang Anting Wulan menyaksikan semua kejadian bagaikan kena pesona. Tubuhnya bergetar, sedang pedangnya yang masih menitiskan darah segar tak dapat lagi dikuasainya. Kau Wulan, apa yang sudah kau perbuat dengan Intan Pandini kekasihku? Tidak aku sangka. Kau yang selama ini kuanggap sebagai adikku yang manis, dapat melakukan perbuatan yang tak kalah kejamnya dengan perbuatan iblis. Oh, Wulan, kau harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Ambil pedangmu itu. Kita lihat siapakah yang lebih pantas hidup di dunia ini. Kau perempuan iblis. Ataukah aku laki-laki yang tak dapat menjaga keselamatan kekasihnya? Aku, aku tidak sengaja, kakak. Aku sama sekali tidak bermaksud membunuhnya. Oh, perempuan iblis gadis. Kau busuk. Kau iri pada gadis itu. Dengan sengaja kau telah menyingkirkannya. Masih juga kau tidak mau mengakui semua perbuatanmu itu. Aku... Aku... Sudah cukup. Aku tidak ada waktu lagi untuk melayani semua sikap dan air mata iblismu itu. Ambil pedangmu itu. Cepat. Aku tidak akan memberikan kau waktu lebih lama lagi. Kau tidak mau mempergunakan kesempatan yang kuberikan. Hei, tunggu! Jangan lari! Aku tak dapat meninggalkan tubuh kekasihku. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Anting Wulan. Kau adalah adikku yang manis. Kau adalah adikku yang kenes. Kau nakal. Kau suka mengganggu. Akan tetapi, aku suka padamu. Dan semua orang di perguruan gua larang menyukaimu. Termasuk yang guru. Amat mencintaimu. Lalu, Lalu mengapa harus terjadi peristiwa seperti ini? Kau berubah menjadi iblis yang kejam. Kau sanggup membunuh seorang gadis yang lemah lembut. Yang justru adalah kekasih dari kakangmu. Loh, Jeng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Jeng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, obat flu Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk kak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Brokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol, obat Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Nah pada pendengar sekalian Sampai disinilah kisah sepasang anak harimau Bagaimanakah kisah dari remaja-remaja dari Gua Larang dan bagaimana pula dengan nasib dari Raden Purbaya, Raden Karmapala, dan juga cerita dari Sariti, murid dari Ki Parang Pungkur, ketua perguruan pengemis tongkat merah. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur dengan judul Rahasia di Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.